Iya Pak Ayo silakan. Kalau saya memang setuju itu dihapuskan aja Bu. Sebab agama itu kan cuma kepercayaan. Agama itu bagi saya atau mungkin bagi sebagian orang itu ada tapi tidak ada. Tidak ada tapi diada-adakan. Nah dari saya begitu. Terima kasih. Oke, okay. Pak Gilbert. Iya, setuju lah dihapuskan lah. Kan banyak juga yang kejawen. Atau agamanya di luar enam agama itu. Ya kan ya jangan munafik lah kita agama agama agama satu kan berbuat jahat korupsi masih banyak ya kan makasih Bapak Willy iya saya pikir sih itu sengaja pemerintah dari lama cuma muslim yang bayar dana haji ya kan kalau enggak apa yang bisa dikorup ya salah satu bentuk itu bentuk korup itu aja yang dikasih Selamat sore Pak Andrew Halo Pak Andrew Ya, selamat sore. Silahkan, Pak. Ya, menurut saya memang uh, yang kan sudah betul ya. udah gak ada agama jelas, nah. internasional nggak ada lah. Gak perlu agama dimasukkan, di tonjol tonjol yang penting kan perbuatannya, betul kan? Nah, halo? Di KTP juga saya rasa perlu dilanjutkan itu, tidak perlu ada agama. Supaya kita jangan didiskriminasi gara-gara agama. Terima kasih Mbak. Yeah. Pak Joni. Ya, selamat sore. Silahkan. Ya, saya sangat setuju sekali dihapus. Karena apa? Ya, karena menurut saya lebih baik dipisahkan. Ya, seperti buku agama. Terpisah di luar KTP. Ya, atau dihapus tapi dimasukkan dalam kartu keluarga. Terima kasih. Ya, silakan Pak Syahril. Salam sambung nih. Pak Syahril? Halo? Halo. Silakan Pak Syahril. Iya, mungkin pendapat saya ini nggak betul, tapi saya hanya ber, berpendapat saja. Agama itu buat apa sih ditonjol-tonjol ini, itu kan urusan kita dengan Tuhan. Ada orang juga percaya berpendapat, sekian banyak saya pelajari agama, saya nggak ada yang di sini-sini nggak ada yang cukup kuat saya untuk menghadap suatu agama gitu. Lebih ya, baik saya tidak punya agama, tapi saya percaya sama Tuhan. Nah posisi saya ini hak saya di Indonesia bagaimana? Pertanyaan saya gitu, terima kasih. Pak Wi halo silahkan Pak tapi menurut saya masih masih jadi perdebatan ya memang kalau cuma kalau yang muslim kan gak boleh makan babi jadi kalau di itu bagaimana cara memisahkannya kalau ini yang susah sama yang lain kan masuk-masuk ada ini bedanya ini kemudian yang lain juga kalau untuk eh, program apa ya pak bangun sekolah pak masjid bangun gereja, bangun biara dan sebagainya itu bagaimana cara membuat uh, membedakan eh, kalau, kalau data itu dikurangi nanti sulit dong untuk apa namanya gimana yang benar akurasi untuk anggaran dan juga di Amerika itu juga misalkan ya data-data itu kan harus komplit mungkin kayak kita KTP itu saya kira kita nanti kalau nggak ada diterangkan juga suatu hal yang jadi um, kedepannya jadi makin kurang baik ya maksudnya untuk ketepatan pembangunan kita begitu Mas Pak Anton selamat pagi Iya selamat pagi Silakan Pak Kalau saya menurut saya sih bagus ya saya dihapus ya karena nah itu sudah tidak relevan lagi kalau ada KTP agamanya apa gitu dan wacana ini juga udah dari zaman tahun 2004 yang lalu juga ada wacana kayak gitu tapi kan nggak terrealisasi nah sekarang ini kan sudah ada IKTP harusnya dihapus saja Bu terima kasih Bu terima kasih Pak Anton Pak Billy oke silakan Pak Billy iya gini ya saya kira nih kita memang yang namanya agama ini adalah hubungan antara kita dengan Tuhan kita masing-masing gitu loh memang nggak perlu diekspor sih saya setuju banget tuh nggak usah diisi karena kadang-kadang orang yang nampilin agama ya sifatnya itu sampai juga nggak mencerminkan dengan apa yang diajarkan agama. Jadi buat apa sebenarnya? Lagian negara kita jelas negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa itu satu. Nggak ada embel-embel syariah atau Kristen atau Buddha atau Hindu nggak ada. Jadi kita ambil contoh ya. Kita dibilang negara bineka tunggal ika bla bla bla itu hanya jargon belaka. Kenapa saya bilang jargon belaka? Karena itu nggak sebenarnya ada. Anda coba kita contoh di Australia ya kita nggak pernah tuh ributin soal agama, kita juga nggak tahu agama lu apa. Lu mau ngapain urusan lu, yang penting lu nggak melanggar hukum. Nah di negara agama seperti kita, di negara beragama seperti kita, Anda melanggar hukum, Anda malah nggak dihukum kok. Rusakin properti orang, apa Anda nggak dihukum. Maka itu bukti agama itu hubungan pribadi lah. Kata hati Anda dengan Tuhan Anda. Makasih. Oke.